Bagaimana jika sudah terlanjur lanjut usia, sementara dulu belum sempat membayar hutang puasa dan tidak mampu membayar fidyah? Yang wajib dibayar dengan fidyah adalah puasanya dalam keadaan sudah tua dan dia tidak mampu puasa. Itu yang dibayar fidyah. Adapun ketika dia muda, ya, ketika dia muda dan punya utang puasa yang belum dibayar, maka itu kodok. Ya, tidak bisa diganti dengan fidyah. Maka dia telah tafrit dia telah taksir, ya, dia telah meremehkan kewajiban untuk mengkodok, ya, maka tambur biadillah. Bagaimanakah keadaan orang ini? Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kewajiban untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena uh, tidak melakukan kewajiban mengkodok puasanya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkannya.